nak duwe santri di kathah wali murid ya kadang ya kurang ajar ku sanak kula niku jenengan beliau bojoku sing jelas <laughs> sama ra jelas kok boleh mantu jelas <laughs> oleh kurang ajar udah ini dia jelas kok yo mantu apa yo tak apa jenengan urip jelas <laughs> modho ra jelas yo biasa sing mesti jelas rahmate pangeran liyane ku mboten yang kanjeng nabi es nabi nak ngetikan ngoten tapi aja diblinder kok kasusnya Pak Kuresia siap wingi nabi jangan nanti ngendikan Cung layat hula hadukum al jannata bi amalikum. Kau ora bakal wargo swarga ngandalo amal. Sahabat so, yo lek takok yo. Wala anta ya Rasulullah. Meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala ana aku pun demikian. Terus Nabi nerus dawa illa ayyata ghammadan ya Allahu bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat Sak kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kue bercak-bercak kau puber tahu, tangra nyaur tahu, oh, kok eh tahu. Di masjid kadang tinggu, kalau orang tinggu, misalnya rugen di dalam pengajian masjid, urunan narik orang kampung sungkan, eh kah masjid tahu wes kayak no bisa roe, lima ratus sewu di nokas. Kok gue yakin halal lu biye? Mau <laughs> ngamalin ini ada tiga masjid, sebelum tiga anak kue mergomubal, balik. Kalau sering kan kok pengurus masjid, Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kayak nom balik <laughs> asal tau ora. Tak jawab ansal umari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok nari itu nggo toko. <laughs> Wis ngene wae. Kayak wae tapi ra usah yakin halal tak haram. Engko nak ketemu pangeran aku tak jawab lagi Perkara ini ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye Rahman Rahim ngadepi luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot. Loh iya kan cara ahli fikih kan? amal yang masjid yo ya unsur rifa atau insorofa masjid. Misalnya amal uang nyumbang nih kas masjid itu tuh surifalil masjid. Jadi nak duit kas masjid digombalek ra lah, wong balek gak masjid. Paham ya? Tapi orang ulama sih rodok modern. Masjid eh wa masolihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi ini rodok sekuler ulama sih rodok rodok ini rodok sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti, nak ganggu kas masjid itu terus dor to door geruang parani sepuluh ewu, rong puluh ewu, kan malah raka karu karuan. Mulai tak omong, isinya ay fatwaku, lakoni wae, tapi ojo bekas halal, bekas haram. Gue nak ketemu pangeran harus tanggung jawab. Ya jenar aku kedel, aku mbak pangeran, biar biar pangeran lu api di bangku kue, tadi aku lu. Gue masyur, Sofian Asauri, gue kabu dia tuh gak guyonan gue. Kau muka, aku gak bapakku. <laughs> Mereka sahur ya, guru nih Imam Syafi'i. Ane negara Ikhya itu ramadhan madzhabul arba'ah tapi madzhabul khomsa Ikhya itu merilis madhab setelah madhab empat itu al khamis madzhab Sufyan apa? Asuri. Tapi Ilah Anahu indarusa tapi ini sudah habis karena nggak mudawan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu tidak suka hisap ke bapak kamu? Bapakku nah aku salah nih jangan. Nah pangeran apa ya. Aku mulai cilik ya sering salah, itu tiga iman. Ya bapakku kadang aku salah itu tak tiga iman. nah, ternyata Sufyan Asori termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisap? Iya kata Nabi, setiap kita dihisap. Terus hal hasabah buah binafsi amala malaikati. Lalu ketika Allah menghisap tuh dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar untuk Arab itu. Ketika saya dihisap, yang hisap Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, lah dinafsi. Allah menghisap dengan diri sendiri. Wah, oh, Arabi guyu-guyu ngakak. Wah, bagus lah kalau gitu. <laughs> guyu ngakak, bagus lah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulia iku musa wong doif. <laughs> Iku disepuro. Kan ya lucu wong kuat tak musa wong doif ngono Bagus lah itu dari kan. Gak tapi apa kata Nabi Muji? Kau nak roh, wong sing seneng suwargo yo ibu. Jadi dia ini ya Baguslah kalau Allah sendiri yang meng bisa. Fa'inal karim idharu azalatan yakfuan. Karena wong sing lomo, sing abian, naro kesalahan itu anaknya kepengen nyepu. Kok Allah itu karim, terutama karim gak gampang. Menang, hisab binafsihi, cocok. Ya kula yo ngene. lo kok ketemu wong peke, perkara dhuwit gue salam template mbek lek oh geger sopasul masak. Tapi nak ketemu pangeran kan as aku suka ha dhuwit mono. Ben. Jadi, jadi ngadepi pangeran lebih gampang, yakin. Orang kok krono kita nyepelek no gak saking lu kita jadi apa kan lebih gampang. Ayah aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku, sepuro pangeran tak gampang sepuro pangeran. Karena ya memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan dia itu mudah. Yo ya gampang betul, mang nyatanya gampang. Wis adinu yusrun betul. Mana orang Arabi takok. Ya Rasulullah, hal yat hakur robbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam dari kaji Nabi. Terus jawab orang Arabi begitu. Lanak dimamin robbin yat haku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan Gak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis sokan. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi itu ditakwil apa enggak? Napa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita nggak boleh membayangkan Allah kayak mah, kayak mah, semacam mah. Tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya nggak usah ditakwil. Insya Allah guyu ben guyu. Cuma ya guyu ini rakoyo. Allah di tangannya ben di tangan, Tangannya rakoyo. So, Jadi cara madzhab salafir agak gak usah ditakwil tapi tetap tanzeh adisibi tetap Allah itu mukhalafatul ilhawat. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sini gini sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saya saiki maknani. Wa ma hahak ha wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saya mana nih itu. Wal ardu te bumi ku kopdo tuh dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman tuh anggota tangan tangan gue sikit. Terus was waktu te pro pro langit matuyatun ini biyamini ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan dari Mustafa, oh, Wahabi berarti. Wahabi baru berarti. ya apa-apa. mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa di Dewi pangeran wa al alqaitu alaika mahabbatam minni walitusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna alan supaya digawe siro ala ini ben nyenengno mripatku. Sa aku gawe kowe tak gue delok dulu ben aku iku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan Mulane kula niku Niki fatwa kulon, fatwa kulon terbuka. Kulon sering jadi tentang santri-santri kulo tentang sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awal. Karena lafat Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika nih Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane itu, gitu. nah Quran mau coba napa-napa. Quran maknane itu, gitu. Cara madzhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok jualah diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalal ulama dulu. Karena lewat ngaji ahwalal ulama, lafat tasbih yang di Quran nggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalal ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata neng Quran ono ayat ya duwa hi fauqa aidihim. Paham ya? Misalnya sama abanainaha bi aidihim. Nah, apa mana dia pas sama aling langit banena bangun insun hanya sama di aidin. <laughs> Eh mana nih aidin no? Tangan. Tapi setelah kita ngaji se secara benar ngaji akidatul awam, gua mana nih tangan lah mana nih orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi Sali Mustafa itu tangan kanan itu Bak meskipun gak ngarah loh, ini mau contoh tok. <laughs> Mosok Mustafa sing jegoten tanganku kan yo ora. Tapi orang secara lesan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya. Mungkin oh, tangan kiri nih. <laughs> Bukan yo maksudnya yo yora kok terus tangan kan yora. Mana ada orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lha ngono kok gege. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong uang ra roh luwat dari Imam Ghazali. Kudu ngaji meneh. cari Imam Ghazali wong saya mungkin takwil ora tau ngaji. Ngono kok gege. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil. ini kuatir ngrekayasa Quran. Oh, nah kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, gak mungkin bahasa gak ada majas. Soalnya Rufin utang duit Mustafa Mstikang nyambut Artani. Ora oleh muni utang, kan jorok banget muni utang. Anak muni nyambut kan. Nyambut tok lo jogo cekal-cekal tok nyambut. <laughs> Ayo